Bismillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ashhadu an la illallah wahdahu la syarikalah واشهد ان محمدا عبده ورسوله amma ba'du alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Sabtu 19 Maret 2022 bertepatan dengan 15 Sya'ban 1443 Hijriah maka kita lanjutkan daurah kita di Masjid Abidar Al-Ghifari di Kendari, Sulawesi Tenggara, yang mana pada kesempatan waktu duha ini kita akan memberikan kajian dari Fakultas Ilmu Al-Quran, tafsir dari surat Al-Masad ataupun Al-Lahab. Maka sebelum kita masuk kepada ilmu tafsir, mungkin kita berikan juga faidah dari pembacaan Al-Quran, maka sebelum kita membaca Al-Quran, kita diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk beristiadah. Yang mana Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Di dalam ayat ini, memberikan faidah kepada kita faidah para tal Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim jika kalian hendak membaca Al-Qur'an maka beristiazahlah dari syaitonir rajim meminta pertolongan kepada Allah dari asyaitonir rajim adapun kalimat a'udzu bimakna a'tasimu. Aku berlindung kepada Allah. Kemudian permasalahan al-isti'adah banyak sekali faidah di antaranya yang pertama apa hukum pembacaan al-isti'adah maka jawabnya butuh kepada tafsil pertama al-isti'adah di saat kita membaca Al-Quran ada dua tempat. Tempat pertama di saat di luar sholat. Seperti kita sekarang. Akan membaca Al-Quran surat Al-Masad. Maka di sini kita dalam keadaan duduk. Tidak dalam keadaan sholat. Maka hukumnya berbeda. Dan begitu pun di dalam sholat. Di mana di saat kita melaksanakan sholat kita membaca Al-Quran. Naam maka di saat kita membaca Al-Quran, diperintahkan pula kita untuk membaca Al-Isti'adah. Masuk kepada keumuman ayat, Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka jawabnya barakallahu fikum dari masalah al-isti'adah. Apa hukumnya? Jawabnya fihi tafsil. Ada padanya tafsil. Ataupun ada padanya perincian. Perincian yang pertama, jika orang yang hendak membaca Al-Quran ini di luar salat, maka wallahu a'lam yang rajih adalah wajib. Yang rajih adalah wajib. Dan pendapat yang mewajibkan mulai dari salaf adalah apa Ibnu Abi Rabah dan diikuti oleh Daud Az-Zahiri dan dipopulerkan oleh Ibnu Hazm dan ini madhab Syekh kami Mukbil al wadi rahimahullah, maka al-isti'adah di luar salat hukumnya wajib. Mana wajah pendalilan ayat yang kita sebutkan tadi? Fa'idha qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Sahidnya adalah fasta'id. Maka fasta'id i'rabnya adalah fi'lun amr. Fasta'id agar kalian beristiadah kepada Allah dari syaitan ar-rajim. Kalimat fasta'id adalah filun amr dari segi i'rab lugatil arabiyah maka di ilmi usulul fikih yufidul wujub memberikan makna wajib. Maka ucapan Allah fasta'id billahi minasyaitonir rajim maka di sini adalah perkara yang wajib Adapun menurut Abu Hanifah dan yang lainnya hukumnya bukan wajib tetapi sunnah dan begitu pun Asy-Syafi'iyah. Kemudian permasalahan yang berikutnya bagaimana di dalam salat. Di sini terjadi pula ikhtilaf dan bagaimana permasalahan di dalam salat Apakah kita membaca al-isti'adah? Perlu diketahui barakallahu fikum. Kita diwajibkan bahkan dari syarat dalam rokaah membaca al-fatihah. Seperti di dalam hadis yang mutafakun alaih dari Ubadah ibnu Samitin, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La di sini la nafilil jins. La salata. Dengan dalil i'rab salata di sini nakirah mabni alal fatah la salata. Maknanya tidak diterima salat seseorang. Liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab bagi mereka orang-orang yang tidak membaca di riwayat Umul Kitab, Fatihatul Kitab maknanya Al-Fatihah. Maka dari sini kita mengetahui setiap rokaah seseorang harus membaca Al-Fatihah. Maka kalau begitu, Al-Fatihah ini adalah surah min Al-Quran. Berarti dia masuk kepada Al-Quran. Kalau membaca Al-Fatihah, berarti membaca Al-Quran. Berarti apakah masuk kita membaca Al-Isti'adah? Ini permasalahannya. Maka jawabnya asalnya adalah masuk karena Al-Quran. Al-Fatihah dari Al-Quran. Maka jika kita membacanya masuk kepada keumuman ayat, faida qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Masuk kepada keumuman ayat tadi. Jika kalian membaca Al-Qur'an baik di dalam salat, baik di luar salat, membaca Al-Fatihah, umul kitab, maka fasta'id billahi minasyaitonir rajim masuk kepada perintah membaca al-isti'adah. Dalam permasalahan seperti ini pun pendapat Daud Az-Zahiri mengatakan wajib untuk membaca al-isti'adah di dalam salat. Adapun pendapat jumhur dalam permasalahan salat maka hukumnya sunnah tidak wajib. Lalu mana syarif yang memalingkan tentang permasalahan al-isti'adah? Banyak hadis-hadis yang mana di dalam hadis ini menjadikan bahwa al-isti'adah bukan syarat daripada as-salah. Di antaranya hadis al-musi fi salatihi di Umdatil Ahkam yang hadis ini panjang yang mengisahkan mutafakun alaih dari Abi Hurairah di saat Nabi di dalam masjid tiba-tiba datang seseorang yang salat wal musi fi salatihi yang mana dia itu salah dan buruk salatnya bergerak dengan cepat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar maka setelah itu dia selesai dari salatnya ingin salam kepada Nabi di saat sampai kepada Nabi Nabi mengatakan menjawab salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kum salli fa kalam tu salli Ulangi salat kamu karena kamu tidak diterima salatnya. Salat lagi orang ini. Setelah itu datang kepada Nabi dikatakan oleh Nabi, "Kum salli fa kalam tu salli Kembali salat karena kamu tidak diterima salatnya. Salat macam apa seperti itu? Akhirnya kembali salat dan kembali kepada kesalahan karena tidak mempunyai ilmu. Akhirnya setelah diriwayat tiga kali, datanglah kepada Nabi dan Nabi memberikan ilmunya. Maka dikatakan oleh Nabi, faida akomta ila salah fakabbir. Summa irfa yadaik summa qra bi fatihatil kitab. Maka syahidnya di sini, jika kamu ingin melaksanakan sholat, bertakbirlah. Dan mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Kemudian fakro, bifatihatil kitab. Membaca Al-Fatihah. Tidak disebutkan di sini Al-Isti'adah terlebih dahulu. Tetapi langsung Al-Fatihah. Maka di sini menjadi sorif dari jumhur ulama yang tidur silahkan dibangunan. Eh, dibangunin. Siapa yang tidur? Dibangunan. Maka di dalam hadis ini menjadi sorif. Adapun Daud zahiri yang dipopulerkan oleh Imam Ibn Hazm menyatakan wajib di dalam salat dan di luar salat. Adapun jumhur mengatakan sunnah. Ikhtilaf pada mereka Adapun di dalam salat sunnah dan di selain dari salat yang mendekati kepada kebenaran adalah beristiadah. Karena lafaz fasta'id billah adalah wajib. Yufidul wujub karena dia fi'il amr. Maka bisa kita katakan kita simpulkan apa hukum istiadah di dalam salat dan di luar salat untuk di luar sholat maka hukumnya wajib dan untuk di, di dalam sholat hukumnya mustahab sunnah karena sorifnya adalah hadis al-musi fi sholatihi hadis yang mutafakun alaih dari Abi Hurairah. Maka jumhur ulama mengatakan adapun di dalam sholat hukumnya sunnah. Selesai dari permasalahan al-isti'adah dengan perincian yang kami berikan. Kemudian masalah yang baru, bagaimana lafaz al-isti'adah? Al-isti'adah dari segi lugah tadi kami sebutkan meminta perlindungan kepada Allah. <coughs> Maka dalam permasalahan seperti ini kita kembali kepada lugatil arabiyah. Seperti seseorang beristighfar, istighfir rabbak atau di hadis setelah kita salat hadis datang dari Aisyah dan hadis datang dari Sauban keduanya di riwayat Muslim karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idan tahamin min salatihi yastaghfiru thalathan astagfirullah astagfirullah astagfirullah kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram hadis Sauban dan hadis Aisyah maka sahihnya di sini kalimat falyastaghfir salasan au kana yastaghfir maka kembali kepada lugah Arabiah apa makna istighfar di riwayat disebutkan an yakula astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kembali kepada lugah Arabiah begitupun di sini al isti'adah adalah al iktisam meminta perlindungan kepada Allah bagaimana lafadznya kembali kepada lugatil arabiyah. Maka fasta'id billah dengan meminta perlindungan kepada Allah apa lafadz yang asal dari al istiada? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini dari segi lugatil Arabiyah bahwa makna dari Al-Qur'an fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz. Meminta perlindungan kepada Allah adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adapun orang Jawa sesepuh-sepuh kita menyebutkannya dengan nyebut, nyebut. Maknanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Menyebutkan al-isti'adah alhasil inilah lafaz asal dari al-isti'adah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian pertanyaan yang besar. Bolehkah kita menambahkan al-isti'adah dengan lafaz yang lain? Jawabnya boleh selama ada syariat, ada perbuatan Nabi, ucapan Nabi, maka telah datang al-isti'adah dari lafaz yang ditambahkan oleh Nabi. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Abi Sa'idin Al-Khudri Berkata Abu Sa'id Al-Khudri, "Shalaina nama Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi salatil lain." Bahwa aku salat bersama Nabi di dalam salat malam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Abu Sa'id Al-Khudri bertakbir, "A'udzu billahi" bertakbir Allahu Akbar. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, Yaskutu qalilan maknanya membaca al-istiftah. Kemudian setelah itu didengarkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dan di riwayat A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsih. Summa yaqra bi Fatihatil Kitab. Kemudian berkata Abu Said, kemudian Nabi setelah itu membaca Fatihatul Kitab. Maka di sini dari lafaz Abu Said Al-Khudri ini mendapatkan kita pendalilan tentang permasalahan lafaz tambahan al-isti'adah yang mana lafat ini tambahannya kalau yang asal tadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim di sini ditambah a'udzu billahi dengan sifat Allah a'udzu billahi samiil alim ditambah dengan dua sifat as-sami' maha mendengar wal alim maha mengetahui a'udzu billahi mina a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim dari syaiton ar-rajim kemudian ditambah min hamzihi wa nafkhihi wa nafsih min hamzihi wa nafkhihi wa nafsih yang mana hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi semua sifat-sifat syaitan yang buruk maka hadis ini barakallahu fikum hadis yang sahih datang dari Abi Sa'idin Al-Khudri dan telah disahihkan oleh Syekh kami Mukbil al wadi rahimahullah dan oleh Al-Albani rahimahumullah. Maka bisa ditambahkan bagi ikhwah yang ingin beristiadah untuk menambahkannya. Kesimpulannya barakallahu fikum dari permasalahan al-istiadah disunahkan juga dibaca di dalam salat. Maka di sini dianjurkan kepada imam untuk mengajarkan istiadah, paling sedikit melaksanakan sunnah tersebut. Maka kami di Ma'had Mukbil Al-Wadi'i, saya menjadi imam, maka kadang-kadang kita keraskan sedikit, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, min hamzihi wa nafkhihi wa nafsi. Untuk sekedar mengingatkan bahwa itu juga dari sunnah. Dan kadang-kadang kebanyakan kita tinggalkan. Misalnya, untuk menunjukkan bahwa pembacaan al-isti'adah di dalam salat sunnah dan mengingatkan saudara kita agar membacanya seperti itu. Maka seperti itulah dulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kaum muslimin di dalam salat. Maka di situ syahidnya di hadis Abi Daud ini Abu Sa'id Al Khudri salat bersama Nabi dan dia mendengar Nabi berkata, "A'udzu billahi samiil alim." rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsi thumma yaqra al-Fatihah. Maka dari hadis ini yang kita sebutkan tadi sahih di sini menjadi pendalilan bagi Ibnu Hazm dan bagi Daud Az-Zahiri menyelisihi jumhur ulama bahwa isti'adah pun di dalam salat wajib karena Nabi membacanya dan didengar oleh Abu Sa'idin Al-Khudri. Adapun jumhur ulama mengatakan sunnah karena ada sorif, ada pemaling bahwa Al-Fatihah sebelumnya membaca Al-Istiadah atau tidak, maka di hadis Al-Musi fi salatihi dari Abi Hurairah mutafakun alaih tidak disebutkan dan hadis Musi fi salatihi kebanyakan dari rukun-rukun yang membatalkan salat jika tidak disebutkan. Maka inilah dari permasalahan al-istiadah dan kita selesai padanya. Kemudian kita masuk kepada al-basmalah. Maka kalimat basmalah perlu diperhatikan berbeda dengan atasmiyah. Atasmiyah maknanya bismillah itu saja. Adapun basmalah bismillahi ditambah dua sifat Allah ar-rahmani ar-rahimi. Maka perbedaan bismillah dengan perbedaan basmalah dengan samilah tasmiyah maka beda. Maka oleh sebab itu bagaimana jika kita akan makan? Kita membaca basmalah atau tidak? Ah, siapa yang rada ngantuk? <laughs> ah itu. Indah ke akhi. Ini ini. Antum mau makan membaca basmalah atau tasmiyah? Silakan dijawab. Ah, Baca apa? Mau makan. Basmalah. Berarti gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Katanya basmalah. Kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah adalah bismillah saja. Maka sebelum makan hanya membaca tasmiyah saja. Mana dalilnya hadis Umar ibni Abi Salamah di saat dia makan bersama Nabi, maka Nabi mengatakan, Ya gulam, samillah. Makna dari samillah, ism, uh, fi'lun amr dari tasmiyah, samillah. Maknanya bismillah. Sehingga dibaca bismillah saja. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Dengan dua sifat. Adapun basmalah, maka dia dimasukkan kepadanya dua sifat. Dan fi'lun amrnya adalah basmil. Maka makna basmil adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka pertanyaan yang kedua, jika kalian ingin menyembelih binatang ternak, apa yang kalian baca? Basmalah atau tasmiyah? Ah? Tasmiyah atau basmalah? Mana tidak ada suaranya? Bismillah bisa minum. Tasmiyah. Berarti hanya cukup bismillah. Tidak bismillahirrahmanirrahim. Mana dalilnya? Di dalam hadis yang mutafakun alaih dari Anas. Berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudahi bikabshain amlahain. Fawada'a rijlahu baina sahifaihima summa dabahahu kabbara wa yusammi. Syahidnya dulu Nabi menyembelih dua kambing yang besar dan gemuk yang putih. Kemudian Nabi di saat menyembelihnya yukabir wa yusami. Nabi bertakbir dan yusami maknanya membaca bismillah. Kalau yubasmil maknanya bismillahirrahmanirrahim. Maka perlu diperhatikan kalimat basmalah dengan tasmiyah agar kita tidak rancu dan gagal faham di saat mempraktekkan sunnah-sunnah yang ada bismillahnya. Seperti tadi, mau makan di depan orang, Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita sambung, lanjutkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. <laughs> Karena dia membacanya panjang. Padahal di hadis Umar apa? Ya bul, ya bu, ya gulam samillah, maknanya bismillah. Dan begitu pun di saat menyembelih membaca bismillahirrahmanirrahim. Padahal sunnahnya bismillah karena disebutkan yukabir wa yusammi. Al-muhim itulah perbedaan istilah basmalah dengan atas niat. Adapun dalam permasalahan pembacaan Fatihatul Kitab maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama apakah basmalah termasuk dari Al-Fatihah ataupun dia adalah pembukaan pada setiap surah. Alhasil terjadi ikhtilaf yang ikhtilafnya itu kita katakan tidak yang itidod. Perkaranya bukan perkara yang sangat keras. Sampai mengharuskan di sini antara wajib ataupun sunnah seperti permasalahan al istiada di dalam sholat sunnah ataupun wajib maka ikhtilaf di sini ikhtilaf yang biasa saja ikhtilaf al-ilmi kita katakan termasuk maka kita baca basmalah. Jika kita katakan tidak termasuk pun kita baca basmalah. Kenapa? Karena Al-Fatihah dari awal surat maka dimasukkan bismillah. Sehingga keduanya tetap kita pakai. Maka ucapan basmalah barakallahu fikum bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang bisa mengikrab bismillahirrahmanirrahim? Ahlu sunnah harus pandai mengikrab meskipun bismillahirrahmanirrahim. Karena di sana kelompok-kelompok asufiyah ataupun yang sangat ihtimam kepada ikrab lugatil arabiyah, maka kebanyakan mereka mengejek dari ahlu sunnah yang sahibul manhaj, yang sangat keras manhajnya, dan ngomongnya hanya manhaj, manhaj, akidah, akidah, kebanyakan diejek. Ah, diamlah dikit-dikit bid'ah. Coba ikrab bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nggak? Nah, seperti itu ejekan mereka. Maka kita ahlu sunnah. Agama yang hak. Al-Firqah An-Najiyah atau Ifah Al-Mansurah. Kita lebih berhak untuk mempelajari ilmu ilmu yang ada. Maka i'rab bismillahirrahmanirrahim apa i'rabnya ba? Ba harfu jarwa bimakna al-isti'anah meminta bantuan. Maka bismillahirrahmanirrahim Bismillah lafzul jalalah Allah Majrur di sini karena ba harfu jar bimakna al istiadah maknanya aku meminta kepada Allah. Itu maknanya. Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Dan Ar-Rahmani sifat dari lafzil jalalah Allah dan Ar-Rahimi sifat juga dari lafzul jalalah Allah. Maka sifat mengikuti yang disifatkan. As-sifah yatba al-mausuf mengikuti lafzul jalalah Allah yang majrur dengan ba, maka di sini Ar-Rahmani majrur dan juga Ar-Rahimi majrur dikarenakan tabi' mengikuti. Maka setelah kita selesai dari permasalahan bismillah dan permasalahan bismillah ataupun al-basmalah ini barakallahu fikum maka dia Di dalam sholat, di saat imam dalam keadaan jahar, seperti ma'ruf, disirkan. Maka di saat imam menjadi imam maghrib, salat maghrib ataupun isya ataupun fajar, di saat akan membaca Al-Fatihah, maka disirkan lebih baik sesuai dengan hadis yang mutafakun alaih dari Anas ibnu Malik. Berkata Anas ibnu Malik, "Salaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa khalfa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman. Kulluhum la yaqra'u al-basmalah wa yabda'u bilham." Yang maknanya berkata Anas ibnu Malik, aku salat di belakang Nabi, meninggal Nabi salat di belakang Abi Bakar, meninggal Abi Bakar salat di belakang Umar ibn al-Khattab, Meninggal Umar, sholat di belakang Utsman. Maka Anas ibnu Malik usianya panjang. Dari doa Nabi, Allahumma tawil umrohu wa kathir amwalah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ibunya Anas, Ummu Sulaim. Maka akhirnya Anas mempersaksikan bagaimana dia sholat di belakang Nabi dan para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Yang menjadi poin dulu tidak menjaharkan basmalah, tetapi dimulai dengan jahar alhamdulillah. Dan di sini we have a big question. Pertanyaan yang besar. Apakah harus seperti itu? Dan apakah hukumnya jika kita menjaharkan basmalah bid'ah ataupun bukan dari sunnah? Silahkan dijawab. Biar bisa minum. Hmm? Habis waktu. Mana jawabannya? Jawabannya barakallahu fikum hukumnya sunnah. Barang siapa yang membacanya pun tidak masuk kepada bid'ah dan bukan hukumnya wajib sehingga yang menjaharkan basmalah menjadi haram. Awas dalam perkara seperti ini perlu dipahami tentang fikih ini bahwa hukumnya adalah sunnah Sehingga jika ada seseorang yang membacanya dengan basmalah jahar, tidak perlu kita untuk tagirul mungkar seakan-akan haram. Dan begitu pun kita. Di saat datang ke masjid awam, terutama masjid itu ma'ruf. Dibacakan Al-Fatihah, afwan, basmalah. Atau lebih kencang lagi, dia mensyaratkan. Maaf ya Ustadz, nanti pas Ustadz sebelum memberikan ceramah jadi imam, kemudian harus dijaharkan basmalahnya. Maka kita tidak, oh tidak itu bid'ah. Oh tidak itu haram. Tidak. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena di sana telah datang hadis. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di Mustadraknya dari Al-Mujmiri, muridnya Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Alamani Rasul Alamani Abu Hurairah salata kasalati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa mengajari kami Abu Hurairah salat dari salat sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh Al-Mujmiri perawi hadis ini Fakana Abu Hurairah yukabbir Allahu Akbar. sumayajhar yajhar fi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ila akhir. Maka di dalam hadis ini dijadikan pendalilan bahwa Abu Hurairah menjaharkan basmalah di solat jahriyah. Kemudian di akhir dari hadis Abu Hurairah menyebutkan hakada kuntu solaitu khalfa Rasulillah wa ana uallimukum kaifa kana yusalli Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dulu seperti ini Nabi salat dan aku sekarang mengajari kalian bagaimana salat seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini hadis yang sahih disahihkan pula oleh Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i dan dari kesahihan hadis ini, maka Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi bahwa dia mendengar jahar bil basmalah. Dan di hadis tadi yang kami sampaikan dari Anas ibnu Malik mutafakun alaih, salaitu khalfa Rasulillah wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman kanu lam yajhar lam yajharu bil basmalah. Ini dari sahabat Anas. Dan di sana dari sahabat Abi Hurairah yang menjaharkan bahkan dia mengajari para tabiin murid-muridnya dengan menjaharkan menandakan ini fahmus salaf bahwa Abu Hurairah mendengar dari Nabi dan dia mengajarkan menandakan ini adalah fahmus salaf dalam praktek pembacaan Al-Fatihah menjaharkan basmalah. Dan dari Anas Ibnu Malik dari salaf juga dia mengatakan aku tidak pernah mendengar menafikan Lalu bagaimana jawabnya permasalahan seperti ini? banyak takhrij permasalahan seperti ini. Pertama, bisa kita mengatakan, dan ini madhab syekh kami mukbil dan madhab kita, kita mempraktekkan hadis Anas asalnya karena hadisnya mutafakun alaih lebih kuat daripada hadis Al-Hakim dari Abi Hurairah tadi. Sehingga memperbanyak dari salat-salat kita dengan tidak menjaharkan basmalah. Namun karena hadis Abi Hurairah sahih, maka dia juga termasuk dari amalan Nabi dulu. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah, dia mendengar basmalah, dijaharkan. Maka kata Syekhuna Mukbil dan ini yang kami lakukan di mahad kami, kita tidak menjaharkan basmalah dalam keadaan banyak, namun kadang-kadang kita jaharkan hanya untuk menjelaskan bahwa Nabi pun dulu pernah membacanya dan sanadnya sahih dan diajarkan oleh Abi Hurairah. Maka dijadikan seperti itu kadang-kadang di saat kita menjadi imam mungkin setelah dua pekan, tiga pekan sholat tanpa menjaharkan basmalah maka kemudian kita membaca setelah takbir dan setelah membaca iftitah Bismillahirrahmanirrahim. Sudah paham santri-santri kita. Oh, ini Ustadz lagi mengamalkan hadis Abi Hurairah. Karena itu dari sunnah juga. Maka tidak dimutlakkan kita melarang orang menjaharkan basmalah karena hadis Abi Hurairah sahih. Maka prakteknya bagaimana? Lebih banyak kita menggunakan hadis Anas karena hadisnya muttafaqun alaih. Namun hadis Abi Hurairah pun hadis yang sahih. Itu tahrij yang pertama. Tahrij yang kedua, di mana mereka mengatakan menjaharkan lebih baik. Maka ini kebanyakan dari mungkin masjid-masjid awam ataupun masjid-masjid yang biasa kalau di orang-orang sururiin memegang perkataan ini. Sehingga masjid-masjid mereka kebanyakan dimulai dengan jahar basmalah. Sehingga beda. Masjid Ahli Sunnah, Masjid Sururiyah seperti itu. Masjid Hizbiyah, Ikhwanil Muslimin kebanyakan seperti syiar menjahirkan, menjaharkan basmalah. Maka mereka mengatakan jahar basmalah lebih baik. Dari sudut pandang apa? Padahal hadisnya hanya diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di Mustadraknya, hadis Anas mutafakun alaih. Yang la roiba wala syakka fi Maka mereka mengambil tahrid yang lain, tahrid dari ilmi usulil fikih. Apa? Al-musbit muqaddam ala nafi. Bahwa Abu Hurairah mendengar dari Nabi. Dan dia mengajarkan kepada tabi'i. Dan mengatakan, aku sholat seperti aku mendengar Nabi sholat. Menjaharkan. Musbit. Menetapkan di kaidah al-usuliyah muqaddam ala nafi. Lebih didahulukan daripada penafian hadis Anas menafikan. Maka penetapan lebih didahulukan daripada penafian. Karena dalam penetapan ziyadatul ilm. Di saat seseorang menetapkan, ada tambahan ilmu. Adapun menafikan maka asalnya memang tidak mengetahui seperti itu. Seperti contoh kasus Ustadz Hasan di sini safar, maka tidak ada pelajaran. Kemudian ada seseorang mengatakan, bagaimana Ustadz telah datang? Nanti malam ada pelajaran? Ada, telah datang dia. Dan dia datang dalam keadaan malam tidak diketahui kecuali oleh penjaga misalnya yang menjaga masjid atau yang santri-santri di sekitar rumahnya mengetahui. Maka orang-orang yang lain kebanyakan tidak tahu dari santri-santri. Ada pelajaran nggak nanti malam? Nggak ada. Ustadz belum datang, menafikan. Sebagian mengatakan, ada, sudah datang. Apalagi dia mengatakan kepada saya nanti malam pelajaran. Maka saya mau menanyakan kepada antum, mana yang kita ambil khobar? Apakah khobar penafian dari kebanyakan santri atau ada seorang santri yang mana dia melihat Ustadz Hasan turun dan Ustadz Hasan mengatakan, ah, aku telah datang nanti malam pelajaran. Satu orang yang mendengar ini. Dan semua tidak mengetahui. Maka, mana yang kita ambil? Nanti malam belajar apa tidak? Hah? Silahkan dijawab. Seperti itulah keadaannya. Di dalam ilmu usul, al-musbit yang menetapkan lebih daripada lebih diambil ucapannya daripada yang menafikan karena al-musbit muqaddamun ala nafi. Yang menetapkan mempunyai ziyadah ilmu. Apa? Dia bertemu dengan ustadznya dan ustadznya mengatakan, aku sudah datang nanti malam pelajaran ya. Adapun yang lainnya, yabqa alal jahl Tidak mengetahui. Penafian tidak mempunyai ilmu. Namun yang menetapkan mempunyai ilmu. Maka mereka pun mengatakan hadis Abi Hurairah lebih didahulukan karena dia menetapkan, aku melihat Nabi. Yang jelas barakallahu fikum, terserah mau bagaimana yang jelas semuanya ada dalilnya. Namun di sini poin kita adalah jangan sekali-kali menafikan jika ada imam yang membaca basmalah. Itu pun perlu diperhatikan. Dan saya menganjurkan kepada imam di sini pun kadang-kadang menjaharkan basmalah, mengamalkan hadis Abi Hurairah agar tidak difahami oleh next generation kita, anak-anak kecil kita, itu adalah bid'ah. Itu adalah perkara yang haram. Sehingga suatu saat ada yang bermadhab seperti itu, misalnya saya nanti sholat, bismillahirrahmanirrahim, dijaharkan, diprotes misalnya. Seakan-akan salah, seakan-akan bid'ah dan haram, tidak. Maka hidupkanlah sunnah. Berbagai rakam sunnah diamalkan. Kadang-kadang membaca al- Al-Basmalah dan kadang-kadang membaca si membaca menjaharkan basmalah dan kadang-kadang mensirkan basmalah itulah kaul insaf. Dan ada kisah yang pernah kami dapati dan rujukannya sama seperti itu. Di saat kami belajar di Yaman setelah meninggal Syekh Mukbil maka kami berputar-putar dari murid-muridnya Syekh Mukbil maka di antaranya kami belajar dua tahun di tempat Syekh Uthman As-Salimi dan kami menikahi istri yang kedua dari sana. Maka di sana alhamdulillah dari semenjak dari Damaj kita pun sering khutbah Jumat di Damaj. Begitupun di tempat Syekh Utsman di Damar, namanya Damar. Maka kami pun melaksanakan khutbah Jumat. Dan seperti kami sebutkan, ada suatu masjid yang masjid itu awam dan berbau sedikit dari sururiin, maka mereka datang kepada Syekh meminta masjid itu diberikan khutbah. Dan kebetulan Syekh memilih saya. Kemudian disyaratkan oleh takmir masjid tersebut, namun please disebutkan kepada imamnya, khotibnya agar membaca basmalah. Maka disampaikan kepada saya karena saya yang akan khutbah di sana. It. Orang Arab nggak nyebut it, nggak nyebut pemotongan-pemotongan ikhtisar, said gitu. Nggak ada it, Gus, Min, <laughs> nggak ada. Semua lengkap. Said seperti itu. Kamu akan berkhutbah di sana, maka mereka meminta kamu menjaharkan basmalah. Tamam, tamam. Akhirnya kita tanyakan juga kepada Syekh dan Syekh jawabannya seperti fatwa Syekh Mukbil. Karena dia termasuk dari kudama muridnya Syekh Mukbil. Sama persis jawabnya, seperti yang kita ketahui dari Syekh Mukbil. Ah, kefia Syekh Halan. Halas ya Said, ijhar bil basmalah. Qad waradat hadis an Abi Hurairah wa bil basmalah laisat bi bid'ah wala haram. Wahum yatlubun ala dalik. Bahkan mereka memintanya. Ya sudah, jaharkan. Karena ada sunahnya tadi. Hadis Abi Hurairah. Maka kita menjaharkan. Untuk mencegah dari fitnah. Dan itu pun dari sunnah. Seperti itu. Maka permasalahan basmalah. Menjaharkan dan yang tidak Perlu diperhatikan di sini di kebanyakan markas-markas ahli sunnah yang tidak diberitahukan permasalahan seperti ini, mungkin imam ataupun para pengurus yang dewasa dan ustadz yang berilmu memahami itu sunnah. Namun the next generation, anak-anak kecil-kecil kita, karena setiap hari imamnya tidak menjaharkan basmalah, maka seakan-akan itu haram, seakan-akan itu bid'ah. Maka nasihat kami, berikanlah kepada mereka ilmu yang ada, lakukanlah sunnah dari Nabi dari riwayat Abi Hurairah, kadang-kadang dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim agar mereka memahami, oh imamnya kok baca Bismillah ya? Ya memang ada sunnahnya. Ah, Alhamdulillah. Seperti kita mengajari antum kemarin dari kiroah, agar kalian tidak kaget bahwa yang diinginkan dengan kiroah adalah harus hafiz an asim. Maka di sana ada kiroah Wars an Nafeh dan ada kiroah dari Aduri Anil Kisai dan itu yang kami baca Sabihisma rabbikal Ale alladhi khalaqa fasawwi. Ini juga sahih. Dan juga kiraatil wars seperti angdartahum La yuminun. Bukan la yuminun, tetapi la yuminun. Ini pun kiraah sahihah. Maka di saat kita memberikan dari sunnah juga seperti ini, tidak kaget. Dan tidak menyalahkan imam. Waduhe, waduha di belakangnya. Waduhe, waduha. Eh, walaili idha saje. Saja. <laughs> tidak seperti itu. Karena apa? Karena itu pun dari sunnah. Alhasil, memberitahukan kepada para santri, kepada next generation kita yang hanya kebanyakan bertaklid kepada para ustadz, dijelaskan ini sunnah dan ini juga sunnah, agar apa? Agar mereka memahami bahwa itu pun dari sunnah. Alhamdulillah. Maka setelah selesai dari permasalahan ini, <coughs> tidak ada jam ya, jadi jam berapa sekarang ini? Jam saya masih 10.30. Masih lama ini. Oh, ada di belakang. Tinggal berapa menit lagi? Taib. Sekarang kita mulai masuk kepada surat Al-Lahab. Sistem pentafsiran kita di dalam surat Al-Lahab ini banyak. Pertama, kita akan masuk kepada ahkamu tajwidnya. Dan yang kedua, kepada ahkamul kiroahnya menyelaraskan dengan kiroah-kiroah yang lain. Yang ketiga masuk kepada i'rab lugatil arabiyah. Apa posisi dari kalimat ini sebagai fa'il, sebagai maf'ulun bih dan yang lainnya. Dan yang keempat kepada ilmu ma'ani dan ini yang diinginkan dengan ilmu tafsir maknanya ilmu ma'ani. Misalnya wa ma kasab, apa makna kasab? Nah itu ma'ani. Itulah ilmu tafsir. Namun ilmu tafsir, karena dia ingin menjelaskan Al-Quran, maka lebih baik disebutkan semuanya. Maka oleh sebab itu para mufassirin kibar, mereka menyebutkan yang kami sebutkan tadi. Memasukkan beberapa kiroat. Karena ada beberapa kiroat, justru i'robnya berbeda. Maka di sini nanti maknanya pun berbeda. Seperti itu. Memasukkan kiroat dari kiroat selain hafaz an asim. Dan yang kedua memasukkan i'rab yang berbeda. Di sana ada i'rab demikian dan di sana ada i'rab demikian dan memasukkan makna-makna yang berbeda. Menurut Qatadah maknanya demikian, menurut Mujahid maknanya demikian, menurut Ibnu Abbas maknanya demikian, menurut para mufasir yang lain demikian dan demikian, maka itulah dari hakikat ilmu tafsir. Maka pada waktu yang sempit ini, sekarang tinggal berapa menit lagi setengah jam, Mungkin kita akan masuk kepada pembacaan seluruh surat Al-Masad dan kita ingin membedakan dari segi Al-Qiraah. Maka sekarang kita masuk kepada Qiraah yang masyhur ladaikum Hafiz an Asim. Kemudian kami akan membacakan kiroah riwayat Aduri Anil Kisai. Karena nanti masuk kepada tafsirnya, berbeda dan juga kiroah dari waras an-nafi'. Maka untuk kita mulai dengan kiroah Hafiz an Asim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim tabat yada abi biwatab wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidihah hablum mim masad. Di sini kiroah Hafiz an Asim. Adapun kiroah aduri anil Kisai hampir sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma agne anhu maluhu wa ma kasab sayasle na sayasle narong zatalahab wa mra'atuhu hammalatul hatab fi jidiha hablum mim masad maka ah aduri anil kisai hampir sama. Berbedanya hanya al-imalah. Dan al-imalah di sini adalah kekhususan dari riwayat Ad-Duri Anil Kisai. Yang mana alif maksurah bukan dibaca la, na, tapi le, ne seperti itu. Maka saya sla di sini ada alif maksurah menjadi saya sle selena narong zatalahab. Dan juga ma'agna. Agna alif maksurah. Alif maksurah agna di sini alif sakinah sebelumnya fathah agna nun fatihah kemudian datang alif layinah yang sakinah. Maka al-imalah hukumnya di kiraah aduri anil kisai. Sehingga tidak dibaca ma'agna tapi dibaca Ma agne agne itulah dari perbedaan dan perbedaan yang ketiga di sini dari kiroah al-kisai i'rab hamalatal hatob ini di kiroah hafaz an asim dengan mansub adapun kiroah aduri anil kisai hamalatul hatob maka dari itu Inilah perbedaan dari kiroah Hafiz an Asim dari Aduri Anil Kisai. Kita ulangi sedikit lagi, sebentar lagi agar jelas bedanya. Ataupun kita masuk kepada kiroah wars. Dibedakan tiga. Kiroah wars pun sama. Hampir sama dengan Hafiz an Asim. Dan ada yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa Ma aghni anhu maluhu wa ma Sayaslo naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد Ini kiraah wars an-nafi' Maka dari usul kiraah wars yang berbeda dengan kiraah hafasan asim, pertama, permasalahan majaiz munfasil. Kiraah dari Hafiz an Asim berapa harokat? Indakum kulukum. Yada abi. Apa hukumnya? Majaiz munfasil. Iya apa tidak? Mana yang belajar ilmi tajwid? Yada abi. Yada maktabi'i. Terpisah dan bersambung dengan Hamzah. Maka dinamakan majaiz munfasil. Majaiz munfasil hukumnya inda qiraati hafaz an asim baina arba'ah ila khamsah ikhtilaf wa arba'ah. Maka qiraah hafaz an asim tabat yada sudah. Tabat yada abi lahabin watab. Adapun kiroah dari yang kami sebutkan tadi Aduri Anil Kisai sama seperti Kiro'ah Hafiz An Asim. Empat atau lima. Ditambah lima. Tabat hiada abi. Seperti itu. Adapun Kiro'ah Wars Maka harus enam. Al-Isba' dikenyangkan. Maka tadi kami baca Tabat yada abi lahabin tab. Panjang enam. Seperti mad arid li sukun misalnya. Maka inilah dari perbedaan usul wars. Setiap mudud bagi wars adalah sitah. Setiap mad dikira atil wars adalah isba dikenyangkan tidak empat, tidak lima, langsung enam. Bahkan yang dua harokat, naam. Enam. Seperti apa? Mad badal misalnya. Seperti banyak di dalam Al-Quran mad badal yang harusnya dua rokaah, maka dibaca enam Dan nanti akan datang insya Allah di pelajaran khusus, pelajaran kiroah lain seperti pelajaran tafsir di sini. Kemudian dari perbedaan kiroah wars dari yang duanya tadi, selain dari itu juga masuk sedikit imalah. Ma di sini ma agna seperti yada abi. Apa hukumnya ma agna? Silakan dijawab apa hukumnya? Majaiz munfasil. Sama, karena matobi bertemu dengan hamzah. Maka di sini ma'agna menurut Hafiz An Asim 4. Menurut Daud, uh, menurut Al-Kisai 5. Ma'agna ma'agna seperti itu. Adapun menurut Wars ma'agna 6. Al-Isba dikenyangkan dan begitupun agena kiroah wars sama seperti sedikit dari Al-Kisai Al-Imalah. Maka dibaca ma agene tidak agena seperti Hafaz an Asim. Maka seperti Al-Kisai agene. Dan di sini bedanya tentang lam. Saya Sayasla kiroah apa? Hafasan Asim. Kiroah Al-Kisai. Sayasle. Kiroah Wars. Sayaslo. Hah, beda kan? Pada ketawa anak-anak ini. Sayasla sela Asim. Sayasle apa? Al-Kisai. Kiroah Wars. saya Sayaslo maka ini lam di dalam kiroah hafaz an Asim adalah mufakhomah dan adalah murokokoh. Lam mufakhomah terutama lafdul jalalah Allah maka seperti Allahu Akbar. Tapi kalau sebelumnya kasroh, Bismillah, tidak Bismillah. Bismillah. Maka itu masyhur lam muraqqaqah dan mufahhamah di riwayat Hafiz an Asim. Dan lam fathah dan lam kasroh sama, mufahhamah dan muraqqaqah. Adapun di kiraah dari Hafiz an Asim ada lam yang khusus hukumnya bukan muraqqaqah dan mufahhamah, maka dia dibaca lo. Bagaimana kriterianya? di saat dia menjadi matobi'i. Maka kalimat as-salah contohnya lam fathah datang setelahnya alif sakinah. Salah apa kiroah hafaz asim? Salah. Maka misalnya di dalam Al-Baqarah Alladzina yumi Ah, itu hafs, ah, itu vers. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Iya apa? Seperti itu apa tidak? Kira hafs. Wa yuqimuna shalah. Menurut kira ahwars wa yuqimuna shalah. Seperti itu. Shalah. Maka di sini pun sama. Sayasla narang zatalahab. Kiro'ah. Hafasan Asim. Kiro'ah. Aduri anil kisai. Imalah. Sayasle narang zatalahab. Maka kiro'ah. Wars. Seperti tadi. Mufakhomah lamnya. Sayaslo narang zatalahab. Maka ini perbedaan dari kiraah wars. Kemudian setelah itu Wamra'atuhu hammalatul hatab. Maka kiraah hafas an Asim difathahkan. hamalatal hatab. Fathah. I'robnya lain. I'robnya di sini sebagai hal. hamalatal hatab Adapun dua kiroah yang kita baca tadi, kiroah Al-Kisai dan juga Wars, hamalatul hatab dengan marfu. Maka irobnya kalau marfu apa sifat? Sifat dari wamro'atuhu. Wamro'atuhu marfu, maka hamalatu. Dua kiroah ini, wars hamalatu dengan marfu, sifat dan juga Al-Kisai Hammalatu Marfu juga. Hafaz An Asim berkesendirian dengan mansub hamalata. Inilah perbedaan dari tiga kiroah yang kami sebutkan. Maka untuk lebih memperjelas, kita sebutkan satu ayat dengan tiga kiroah, satu ayat dengan tiga kiroah, dan seterusnya. Adapun bismillah maka tidak ada khilaf. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada khilaf. Kita baca hafazan asim dulu. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ulangi lagi. Tabat yada abi lahabin wa tab. Kiraah Aduri anil kisai. Tabbat yada abilahabiu watab. tab. Hampir sama. Kiro'ah waras di ayat yang pertama berbeda. Al-isba. Tabbat yada abilahabiu watab. tab. Selesai dari ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma Empat. Adapun Al-Kisai ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Adapun Wars Isba ma agna anhu wa ma kasab. Selesai dari ayat yang kedua. Sekarang masuk kepada ayat yang ketiga. Sayasla naran zata Sayasla naran zata Ini kiraah hafaz an Asim. Adapun kiraah Aduri Anil Kisai ada Al-Imalah dari mad tobi'i di sini saya sela atau ma'agne tadi sudah lewat ayat ini belum ya ma'agne anhu maluhu wa ma kasab terlewat ayat tadi ya kita ulangi al hafiz kira al hafiz an asim ma aghna anhu maluhu wa ma maka kiraah Al-Kisai ada di sini al-imalah karena ada matobi yang dia itu alif layinah, alif maksuroh, alif sakinah sebelumnya fathah, maka dibaca ma lima ma agne anhu maluhu wa ma kasab. Dan begitu pun kiroah wars. Dia ada imalah juga, namun isba di majaiz munfasil. Ma agne anhu maluhu wa ma kasab. Maka kalau digabung, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab selesai dari ayat yang tadi saya narang data lahab. Sayasla narang lahab. Ini kiraah Hafaz an Asim. Sayasla di sini seperti biasa tidak imalah dan tidak mufakhomah. Adapun kiraah dari Al-Kisai Sayasle narong datalahab. lahab. Sayasle narong datalahab. Adapun kiroah. Wars. Maka lamnya mufakhomah. Seperti solah menjadi solah. Maka di sini. Sayaslo. Sayaslo narong datalahab. Maka kita baca semuanya. Sayasla narang dhata lahab. saya narang dhata lahab. Sayasla narang dhata lahab. Kita masuk kepada ayat yang setelahnya. Wa mara'atuhu hammalatal hatab. Qiraah Hafasan Asim Mansub. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Adapun Al-Kisai marfu dengan wars Wamra'atuhu hammalatul hatab. Wars Wamra'atuhu hammalatul hatab. Sama. Maka kita baca semuanya. Wa mara'atuhu hammalatal hatab. Wa mara'atuhu hammalatul hatab. Wa Yang terakhir sama semuanya. Fi jidiha hablum mim masad. Maka Al-Kisai sama fi jidiha hablum mim masad. Wars pun sama. Fi jidiha hablum mim masad. Maka itulah dari tiga kiroah yang berbeda di dalam pembacaan surat Al-Masad. Sudah selesai waktunya. Berapa menit lagi? Panjang sekali ya. Berapa menit lagi, Ustaz? 12 menit lagi. Pas jam 12, sekarang 12 lebih 5. <laughs> Sudah overtime kita. Sudah ada tambahan jam. Udah selesai. Alhamdulillah. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.